Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang membaca Quran dengan suara keras. Manakah yang lebih afdal dengan suara keras ataukah dengan suara yang lirih? Qalal al-mu'allif rahimahullah taala Tuf isbatil jahri ahaditsu katsira. Dan terdapat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan atau anjuran membaca Quran dengan suara keras. Demikian adapun riwayat dari para sahabat tabi dan tabiin baik berupa perkataan mereka ataupun perbuatan mereka maka terlalu banyak untuk dihitung dan, dan terlalu terkenal untuk disebutkan. Hadis-hadis ini berlaku hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan membaca Quran dengan suara keras itu berlaku untuk orang yang tidak dikhawatirkan terjangkiti penyakit riak, tidak pula ujub, kagum dengan diri sendiri, dan hal-hal buruk yang lainnya. Demikian pula suara keras ketika membaca Al-Quran itu dianjurkan dengan syarat layu'zi jama'atan filabzi solatihim tidak mengganggu sekelompok orang yang sedang sholat. Misalnya kita di masjid dan ada orang-orang yang terlambat, kemudian mereka sholat berjamaah, maka bacaan Quran kita tidak mengganggu mereka bila bersih dihim sehingga mengkacaukan sholat mereka, merancukan sholat mereka. Takhlitiha alihim dan membuat mereka campur baur. Artinya bacaan imam itu jadi eh, kacau balau karena imamnya terganggu dengan eh, bacaan Al-Quran kita yang kita baca dengan keras. Dan dinukil dari sejumlah ulama salaf, bahasanya mereka lebih memilih untuk membaca Quran dengan suara lirih, karena mereka mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang telah kita sebutkan di atas. Di antaranya, di antara ulama salaf yang memilih untuk liri ketika membaca Al-Quran adalah dari Ahmad. Dia mengatakan, aku menemui Ibrahim. Sedangkan dia pada saat dia sedang membaca Al-Quran dengan memakai mushaf. Setelah itu, setelah aku di tempatnya Ibrahim, maka datanglah seseorang minta izin untuk masuk Maka Ibrahim pun menutupi mushafnya. Kemudian dia berkata kepadaku, kenapa dia tutupi mushafnya, dia simpan mushafnya. Layar hada ani akra kula sa'atin. Supaya orang ini tidak melihat bahasanya aku membaca Al-Quran setiap saat. Demikian juga seorang tabi'in Abu Aliyah mengatakan, aku duduk bersama beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakola rajulun minhum maka berkatalah salah satu di antara mereka Qara'tu al tak kada Semalam aku membaca Al-Qur'an sekian ayat maka yang lainnya berkomentar hada hadzuka minhu inilah bagianmu darinya kamu tidak dapat pahala apa-apa karena kamu cerita-ceritakan dengan bangga. Ya maka bagianmu ya sudah. Kamu bisa cerita dengan bangga itu saja yang kau dapatkan. Dan ulama-ulama yang memilih bahasanya baca Quran dengan sir itu lebih afdal daripada dengan suara keras, mereka berdalil dengan sebuah hadis dan sahabat Uqbah bin Amir radhiallahu anhu dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al jahiru fil Qur'ani kal jahiri bi sadaqati Orang yang baca Al-Quran dengan suara keras itu statusnya seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Wal musiru fil Qur'ani kal musiri bi sadaqati. Sedangkan orang yang baca Quran dengan lirih dengan suara yang pelan maka adalah sebagaimana orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Lihatkan oleh Abu Daud dan Tirmidhi serta Nasai, Tirmidhi berkomentar ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Ringkasnya hadis ini derajatnya sahih, lihatkan Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai dan Ahmad. Wa isnaduhu sahihun, sanatnya sahih dan di antara ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Az-Zahabi. Az-Zahabi mengatakan hadza hadisun qawiyun qawiyul isnadi. Ini adalah hadis yang sanatnya kuat dan hadis yang sanatnya bersambung. Kata Dirmidhi setelah membawakan hadis di atas, Dirmidhi berkomentar, makna hadis ini sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang lirih itu afdal lebih afdal lebih utama lebih mulia daripada orang yang baca Quran dengan suara yang keras karena sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdal menurut para ulama daripada sedekah yang dilakukan di tengah-tengah banyak orang dan dilihat banyak orang. Kemudian Kal Tirmidzi kemudian mengatakan Hanyalah makna hadis di atas e, maknanya adalah semacam itu menurut para ulama supaya seorang itu aman dari perasaan ujub kagum dengan dirinya sendiri. Karena orang yang menyembunyikan amal sehingga tidak diketahui orang, oleh orang lain, orang tersebut tidak dikhawatirkan terjangkit penyakit ujub. Berbeda dengan orang yang melakukannya terang-terangan atau dengan suara keras maka yukhaf alihi dikhawatirkan terkena penyakit ujub min alaniyatihi karena dia melakukan amal tersebut terang-terangan dilihat atau didengar dan diketahui oleh banyak orang. Maka sehingga jadinya kita jumpai hadis atau dalil tentang masalah ini ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya untuk membaca Quran dengan suara keras sebagaimana beberapa hadis yang telah baca kita baca di pertemuan yang lewat namun ada juga hadis yang menunjukkan yang afdal adalah membaca Quran dengan suara yang lirik sebagaimana hadis yang diatkanlah Tirmidzi ini Maka kesimpulannya sebagaimana kata An-Nawawi, kultu An-Nawawi mengatakan semua keterangan di atas itu sesuai dengan apa e, lima takdir ruhu apa yang telah dijelaskan di atas di lembar yang lewat yaitu di awal fasal yaitu yang lebih afdal dalam masalah membaca Quran adalah rinci rinciannya jika seorang itu khawatir dengan sebab baca Quran dengan suara keras, khawatir terjadi hal-hal yang tidak disukai, maka ya, hendaknya dia tidak membaca Quran dengan suara yang keras. Lebih afdal untuknya baca Quran dengan suara yang lirih. Kan tapi untuk orang yang lam yakhaf tidak khawatir hal-hal buruk terjadi ujub atau yang lainnya, maka dianjurkan membaca Quran dengan suara yang keras. Nah, ini rincian hukum dalam masalah ini. Atau dengan kata lain, maka menurut An Nawawi pada asalnya yang lebih afdal dalam baca Quran dengan suara yang keras, kecuali untuk orang-orang yang khawatir atau dikhawatirkan terjangkit penyakit-penyakit atau hal-hal yang buruk Ya, yang ada di balik baca Quran dengan suara yang keras. Untuk orang yang semacam ini, maka lebih afdal untuknya baca Quran dengan suara yang lirih. Wa'inkanat, wa'inkanat dan jika baca Quran tersebut adalah sekelompok orang mustamin mereka baca rame-rame bersama-sama, maka lebih ditekankan lagi anjuran untuk baca Quran dengan suara keras, lima qaddamnahu karena alasan yang telah kami sampaikan yaitu tentang keutamaan baca Quran e, bersama-sama. Dan dikarenakan lima yasal fihi min dan dikarenakan kalau membaca Quran dengan e, bersuara keras rame-rame ini akan mewujudkan manfaat akan terwujud dengannya di dalamnya manfaat untuk yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian pasal berikutnya adalah fistihbab tahsin sauti bil Quran. Pasal tentang anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Ya, maka kata Nawawi hukumnya istihbab. Ketika orang itu punya kemampuan untuk e, memerdukan suaranya pada saat baca Quran, maka dia berusaha untuk memerdukan suaranya itu hukumnya dianjurkan kata An Nawawi. Dan ini ijma. Para ulama radhiallahu anhum sepakat baik ulama salaf ataupun ulama belakangan sejak para ulama dari dari masa sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari berbagai ulama di berbagai kota yang merupakan imam kaum muslimin semuanya sepakat dianjurkan untuk memerdukan suara, membaguskan suara pada saat membaca Al-Quran. Perkataan mereka dan perbuatan mereka sangat masyhur, nihayat surah pada puncak kemasyhuran. Oleh karena itu kita tidak perlu ya, tidak perlu membawakan nukilan satu penukilan dari person-person mereka. Dan dalil tentang hal ini, dalil tentang dianjurkannya memerdukan suara dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil-dalilnya mustafidatun, dalil-dalilnya adalah terkenal, indal amat wal khasa, menurut orang awam, wal khasa dan menurut orang-orang yang terpelajar, yang belajar agama, yang menekuni agama. Semua orang tahu kata An Nawawi. Ya, An Nawawi sampai mengatakan semua orang tahu dalil-dalil dari Quran, dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan anjuran untuk memerdukan suara. Contohnya adalah hadis Zainul Quran bi aswatikum. sila Al-Quran dengan suara kalian, suara indah kalian tentu maknanya. Dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Musa al Asari, lakot utia mismara, sungguh dia telah diberi seruling, yaitu suara indah atau suara merdu Nabi Daud. Demikian juga Allahu tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan lebih dari dari seorang nabi yang membaca Al-Quran yang suaranya indah dan dia membaca Al Quran dengan suara yang keras. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan Allah lebih mendengarkan bacaan Quran dari seorang yang suaranya indah dibandingkan orang yang punya orang yang sedang mendengarkan uh, penyanyi yang sedang bernyanyi. Dan dalil-dalil ini semua telah lewat, telah disebutkan di pasal yang lewat. Dan di antara dalil tentang anjuran untuk memperbagus suara. Takodam adalah dalil yang telah lewat di bab tartil, yaitu hadis Abdullah bin Mughafal tentang tarjiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat Al-Fatah. Maka di sini kita kita bisa tangkap pendapat An Nawawi tentang tarjiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat Al-Fatah Kemarin kita singgung bahasanya ulama berselisih pendapat apakah itu disengaja ataukah karena cuma kebetulan karena faktor eh, karena baca di atas onta. Maka Anawi menjadikan hadis tarjiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baca Quran sebagai dalil anjuran untuk memperbagus suara, mengindahkan suara pada saat baca Quran. Maka ini menunjukkan bahasanya menurut An Nawawi tarjik ketika membaca Al-Quran itu hukumnya dianjurkan dan Nabi melakukannya karena sengaja dan bukan kebetulan. Dan dari yang lainnya adalah hadis dari saat bin Abi dan hadis Abu Lubabah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yatakhana bil Qur'ani falaisa minna." Siapa yang tidak memerdukan suaranya ketika membaca Al-Qur'an, falaisa minna maka bukan golongan kami, bukan umatku. Hadis eh, di sini eh, kesimpulannya adalah hadis yang sahih diatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan yang lainnya. Di akhir pembahasan, Muhakkik mengatakan, maka jelaslah dengan keterangan di atas bahasanya yang benar hadis ini adalah dibawakan oleh sahabat saat bin Abi Waqqas. Siapa yang menjadi menganggapnya sebagai uh, sebagai hadis yang dibawakan oleh Aisyah atau Ibnu Abbas atau Abi Lubabah maka dia telah keliru. Tentang eh, derajat hadis ini malam yang tahun Al Quran falaisa minna Anawi mengatakan hadis hadis tersebut Lubabah dan Sa'ad bin Abi Waqas diriatkan oleh Abu Dawud dengan dua sanat yang dua-duanya jayid. Namun dalam sanat hadis yang dibawakan oleh Sa'ad bin Abi Waqas terdapat perbedaan layaduru yang tidak masalah. Maka tidak semua perbedaan itu teranggap. Maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sanat satu hadis dan perbedaan pendapat tersebut dianggap tidak masalah. Perbedaan pendapat yang menyelisihi dianggap tidak ada. Karena terlalu lemahnya pendapat tersebut. Maka di sini dalam sanatnya hadis saat bin Abi Waqas terdapat satu hal yang dipermasalahkan namun layak dulu. Namun yang benar tidak bermasalah. Maka demikian juga dalam masalah yang lain ada satu kemarin telah kita singgung ada ada satu amal dipermasalahkan dan bid'ah oleh sebagian ulama nah yang benar layak dulu, itu bukan bid'ah ada eh, masalah yang benar itu tidak bermasalah ada yang mempermasalahkan karena dianggap bid'ah nah yang benar itu tidak bermasalah demikian juga dalam masalah fikih terdapat beberapa perbedaan pendapat yang itu statusnya layak dulu dianggap tidak ada karena terlalu lemahnya. Kata jumhur ulama tentang makna barang siapa yang lam yataghanna bil Quran maknanya adalah barang siapa yang tidak membaguskan suaranya pada saat membaca Al-Quran padahal dia bisa membaguskan suaranya. Maka di sini terdapat celaan terhadap orang yang tidak mau membaguskan suaranya ketika membaca Quran. Tetapi secara tidak langsung adalah perintah untuk e, membaguskan suara pada saat baca Al-Quran. Bahkan hadis yang terakhir kita baca ini cukup e, mengerikan. E, karena Nabi mengancam dengan bukan umat beliau. Yang ini statusnya pada pada umumnya ini ada maknanya dosa besar kalau ada satu perbuatan pelakunya dikatakan bukan umatku, bukan golonganku, itu maknanya dosa besar. Namun uh, berkaitan dengan masalah ini tadi telah disampaikan An Nawawi, ulama ijma kalau itu adalah istihbab. Hmm. Nawawi mengatakan di awal fasal, ulama ijma kalau ini adalah istihbab, anjuran, tidak wajib. Kemudian dari al Farah radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat salat Isya membaca surat At-Tin Zaitun. Maka aku tidak mendengar satupun orang yang lebih bagus suaranya dibandingkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan dianjurkan untuk memerdukan suara ketika membaca Al-Quran dan menghiasi uh, ya, Al-Quran dengan suara yang indah selama pemerduan suara tersebut tidak keluar dari hadil kiroah dari batasan-batasan yang harus dipenuhi pada saat baca Quran asalkan tidak sampai kelewat batas bitamtit gara-gara mengejar liuk-liukannya suara karena ingin dibuat suaranya demikian meliuk-liuk, akhirnya yang tidak panjang dipanjangkan. Nah ini berarti telah keluar dari batas, ya, keluar dari batas dalam membaca Al-Quran. Fa'in afrata jika seorang itu karena mengejar meliuk-liuk suara akhirnya dia afrata berlebih-lebihan kelewat batas akhirnya dia tambahi satu huruf yang gak pendek, eh, yang gak panjang dipanjangkan. Itu berarti kena satu huruf. Ya. Kena satu huruf. Ya, gak ada alitnya. Ya, dan seakan-akan ada alitnya mengalami penambahan huruf. Maka jika sampai terjadi penambahan huruf atau bahkan lebih, atau ada penyamaran huruf, hurufnya harusnya dibaca jelas, namun karena ini akhirnya tidak jelas, karena ngejar keindahan suara airnya tidak jelas, maka fawa haramun, maka memerdukan suara dengan bentuk semacam ini hukumnya haram. Sehingga hukum memerdukan suara itu ada dua macam. Kalau sampai kelewat batas dengan memanjangkan yang tidak panjang, memendekkan yang panjang, memendekkan yang tidak pendek, maka hukumnya haram. Sedangkan jika selama tidak keluar dari batas, maka hukumnya mustahab. Amal atau bi alhan, adapun membaca Al-Quran bi alhan dengan lagu tertentu. Ya, ada orang buat aturan not-not untuk membaca Quran dengan lagu-lagu tertentu yang di tempat kita disebut dengan kiroah. Nanti ada lagu bayati, ada lagu bayati satu, ada bayati dua, ada lagu ini, lagu itu. Nah. Gimana hukumnya? Maka tentang hal ini, Alimah Musyafi'i di satu tempat mengatakan, aku melarangnya. Di tempat yang lain, Syafi'i mengatakan, aku tidak melarangnya. Para ulama Syafi'iyah menjelaskan uh, perkataan anawawi ini, uh, perkataan Asy-Syafi'i ini dengan Syafi'i dengan mengatakan laisat ala kaulain. Dalam masalah ini bukannya Imam Syafi'i punya dua pendapat, bukan. Imam Syafi'i tidak punya dua pendapat dalam masalah ini. Tuh, satu tempat mengatakan larang, tempat lain mengatakan tidak melarang. Bahkan yang dimaksud dengan di satu tempat belum melarang, di tempat yang lain belum tidak melarang adalah fihi tafsir. Artinya perlu rincian dalam masalah ini. Jika seorang itu berlebih-lebihan dalam tamtet, dalam meliuk-liukkan suara, fajawazal hadda, akhirnya kelewat batas. Nah inilah yang dilarang oleh syafi'i. Namun jika tidak kelewat batas, maka inilah yang tidak dilarang oleh syafi'i. Demikian penjelasan para ulama Syafi'iyah tentang perkataan imam mereka. Berkata Qadir Qudat dalam kitabnya Al-Hawi di tahkiknya Abdul Qadir Arnaud dapat penjelasan tentang siapa beliau. Berkata Qadir Qudat yaitu Al-Mawardi. Qadir Qudatnya mazhab Syafi'i Al-Mawardi Al-Mawardi mengatakan dalam kitabnya Al-Hawi, Al-Qira'atu bi alhan al-mawdu'ah. Membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang telah dibuat. Dengan lagu-lagu yang telah dibuat, lagu khusus, lagu ini, lagu itu. Kata Al-Mawardi, jika lagu tersebut mengeluarkan lafat Al-Quran dari bentuknya, dengan memasukkan e, dengan memasukkan harokat ke dalamnya padahal tidak ada atau mengeluarkan harokat atau memendekkan yang panjang atau memanjangkan yang pendek atau tamtid atau meliuk-liuk yang merusak lafaz wil tabis bil makna sehingga ranculah maknanya tidak jelas maknanya fahuwa haramun maka hukumnya haram suku bihil qari pembaca Al-Qur'an dengan dengan perbuatannya ini menjadi orang fasik alias dosa artinya apa yang dilakukan dosa dosa besar orang itu fasik ketika melakukan dosa besar nah Al-Mardi mengatakan kalau cara bacanya adalah semacam itu maka hukumnya haram namun haram yang sampai derajat menyebabkan fasik orang yang melakukannya Artinya haramnya dosanya dosa besar. Dan demikian juga berdosa orang yang mendengarkannya. Karena orang ini telah menyimpang dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Atau nah, telah menyimpangkan Al-Quran dari jalan yang lurus pada jalan yang bengkok. Padahal Allah berfirman, "Quran Quranan Arabian ghairadi iwajin. Quran itu berbahasa Arab dan Quran itu tidak bengkok termasuk uh, artinya lurus dan termasuk membengkokkan Al-Quran adalah cara baca yang ngawur, cara membaca yang serampangan sehingga yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Kal kemudian Al-Mawardi mengatakan Akan, akan tapi jika lagu tersebut tidak mengeluarkan pembacanya dari lafaz Al-Quran yang benar dan tidak mengeluarkannya dari statusnya membaca Al-Quran dengan pelan, maka hukumnya mubah. Li'anau bi alhanihi fi tahsinihi. Karena terdapat tambahan dengan sebab lagunya tersebut, tahsin memperbagus bacaan Al-Quran. Sampai sekian perkataan Abdul Qudha, ya, hakimnya para hakim, yaitu Al-Mawardi. Kemudian Anawi mengatakan, setelah me menyampaikan kutipan dari Al-Mawardi, jenis pertama dari membaca Al-Quran dengan lagu yang haram, yang hukumnya dalam maksiat, Nah, maka cara baca semacam ini ubtulia biha ba'dul awam. Ya, terjumus ke dalamnya melakukannya dilakukan oleh sebagian orang awam yang bodoh, motohom dan orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ya, al -ghoshamah. ada penjelasan maknanya di akhir kitab. Husyama maknanya zalamah. Orang-orang yang zalim. Yaitu orang-orang yang membacakan Al-Quran ala janais di depan jenazah. Wafibadil mahafil. Dan di sebagian acara perhelatan Acara kumpul banyak orang Wahadi bid'atun muharramatun dahiratun. Dan adalah bid'ah yang hukumnya haram dan jelas bid'ahnya dan berdosa semua orang yang mendengarkannya sebagaimana dikatakanlah al-mawardi. Dan juga berdosa semua orang yang mampu untuk menghilangkannya atau melarangnya jika tidak berbuat apa-apa. Kemudian beliau ceritakan tentang usaha beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar waqad badaltu fiha ba'dha qudrati dan aku telah mencurahkan untuk mengubah kemungkaran ini sebagian kemampuanku dan aku berharap dari anugerah Allah yang maha pemurah supaya memberikan taufik untuk menghilangkan kemungkaran ini orang yang lebih layak untuk bisa menghilangkannya dan aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia fi afiyah sehat-sehat saja karena mengubah kemungkaran nah, maka mudah-mudahan dia selamat-selamat saja setelah menghilangkan kemungkaran ya, jangan sampai babak belur setelah menghilangkan kemungkaran dan perlu diketahui bahasanya An Nawawi itu tidak itu memiliki tiga keistimewaan yang terkumpul pada diri beliau yang jarang di terkumpul pada diri seseorang. Yang pertama adalah keutamaan ilmu, yang kedua adalah keutamaan al-amru bil ma'ruf wa anil munkar. Kedua seorang ulama namun seorang yang gigih dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dan yang ketiga adalah keutamaan ya, az-zuhdu. adalah seorang yang ya, dinilai oleh para ulama sebagai orang yang zuhud, orang yang warak, ya, orang yang tidak cinta dunia berlebihan lebihan yang ini merupakan penyakit sebagian atau banyak orang dan juga sebagian orang yang malah ngerti agama. Ya, maka beliau mengatakan bahasanya membaca Al-Quran dengan eh, dengan lagu-lagu tertentu yang dibaca di depan jenazah setelah jenazah setelah seorang itu meninggal dunia sebelum dimakamkan maka orang dan baca Quran di sisinya atau kemudian ketika acara perhelatan atau acara kumpul banyak orang dan salah satu maju untuk membaca gema wahyu ilahi ya, dengan membaca Quran dengan lagu-lagu tertentu ini kata An Nawawi hukumnya adalah bid'atun muharramatun zahiratun dan berdosa semua orang yang mendengarkannya. Maka di sini An Nawawi bisa kita simpulkan bahasanya An Nawawi mengingkari perbuatan orang eh, yang membaca Quran di sisi jenazah. Demikian juga membaca Al-Quran di acara mahafil, di acara perhelatan, acara kumpul banyak orang. Berkata Syafi'i dalam Muhtasar Al-Muzani Syafi'i mengatakan wa yuhasin sautahu bi wajhin kana. Gimana cara membaguskan suara ketika baca Quran? Maka Syafi mengatakan dia baguskan, dia merdukan suaranya dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Ya, tidak ada cara tertentu, tidak ada trik-trik tertentu ya untuk membaguskan suara yaitu tergantung yang jelas kaidahnya pokoknya tidak sampai kelewat batas. Ya, tidak ada memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, mengifakkan yang izhar dan mengizharkan yang ikhfa. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran ini, maka itu boleh bentuknya apapun bentuknya. Anawi uh, e, kemudian Syafi'i mengatakan dan aku suka seandainya orang itu membaca dengan bentuk hadaran dan bentuk tahzin. Apa itu hadaran? Apa itu tahzin? Anawi menjelaskan Berkata para pakar bahasa Arab, hadartul kiroah maknanya adalah adrot tuha wala ha Artinya aku membacanya dengan lugas dan tidak meliuk-liuk. Maka hadar artinya tidak terlalu, tidak meliuk-liuk yang berlebihan. Kemudian tahzin Sedangkan fulan kalau bitahzin, jika ada kalimat fulan kalau bitahzin, maka tahzin di situ maknanya adalah arqa sautahu. Dia lembutkan suaranya. Diatkan oleh Ibn Abi Dawud dengan sanadnya dari Abu Hurairah, beliau membaca ayat idza syamsu kuwirat fahazanaha maka beliau lembutkan suaranya lembutkan suara, eh, surat tersebut seakan-akan beliau membaca arosa sair ratapan sair yang berisi uh, kesedihan karena meninggalnya seseorang itu disebut rosa dalam sunan Nabi Dawud ada orang yang berkata kepada Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in apa pendapatmu tentang orang yang tidak memiliki suara yang bagus? Ada orang yang suaranya itu ya, ngebas atau suaranya itu nggak enak didengar telinga. Lam yakun hasana sauti. Bukan seorang yang bersuara merdu. Maka tapi yang Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, yuhasinuhu mastata'a. Adalah dia merdukan semaksimal yang bisa dia lakukan. Kok yang paling merdu menurut dia masih jelek, ya tidak apa-apa ya. Pokoknya uh, mastata'a. Diriatkanlah Abu Dawud bi isnad eh, wa isnaduhu hasanun dan sananya hasan sampai Ibnu Abi Mulaika. Kemudian pasal berikutnya fistiba bi talabil qiraati tayyibati min hasani sauti. Tentang anjuran meminta pada orang lain meminta bacaan yang merdu min hasani sauti dari orang yang bersuara indah. Dan hukum perbuatan ini kata An Nawawi hukumnya istihbab, hukumnya anjuran. Di tempat kita ini eh, mungkin eh, termasuk dalam bab ini eh, acara di tempat kita yang disebut dengan semaan, nah, semaan Quran. Namun kalau semaan Quran itu itu hafalan saja. Dan kalau yang di sini dikatakan oleh Anawi istihbab itu adalah untuk orangnya adalah orang yang bersuara yang merdu dan bersuara yang indah. Ketelah bahasanya sejumlah ulama salaf mereka meminta kepada orang-orang yang pintar baca Quran atau orang-orang yang orang-orang yang bisa baca Quran dengan suara yang indah untuk membaca Al-Quran dan mereka mendengarkannya. Kata Nawawi, wahada mutafakun ala stihbabihi. Dan ini adalah satu perbuatan hukumnya dianjurkan dengan sepakat ulama. Dan ini adalah kebiasaan al-akhyar, manusia-manusia pilihan, orang-orang yang gemar beribadah, dan para hamba-hamba Allah, orang-orang yang saleh. Dan ini adalah sunnah yang berasal dari ajaran Eh, sunnah yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu sunnah Rasul meminta kepada orang yang bersuara indah untuk membaca Quran dengan suara indah dan kita dengarkan. Dan kalau ini sunnah Rasul, fakat sahah. Maka terdapat hadis yang saya dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Ika alayyal Qur'ana. Tolong bacakan Quran untukku. Aku mau dengarkan. Maka maksud mengatakan, Wahai Rasulullah, apakah aku bacakan Quran untukmu? Padahal Quran itu turun untukmu. Maka Nabi mengatakan, Inu ihibu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Maka Ibn Mas'ud kemudian membacakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat An-Nisa dari awal surat hatta ila hadil ayat sampai akhirnya aku sampai ke ayat ini itu firman Allah di surat An-Nisa, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin?" Dan bagaimanakah jika kami datangkan dari masing-masing umat bisyahidin saksi, yaitu nabi mereka masing-masing. Wajib nabi ala haulai syahida, sedangkan engkau menjadi saksi atas mereka semua. Jadi saksi atas mereka semua, semua umat tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an, cukup sampai di sini saja. Maka aku menoleh ke beliau, maka terlihat dua matanya berlinangan air mata. Hadis sini diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sini diberi judul bab oleh Bukhari, bab menangis pada saat membaca Al-Quran. Maka di antara ada baca Al-Quran yang telah kita bahas adalah menangis. Pada saat baca Al-Quran untuk mendengarkan uh, Al-Quran. Sebagaimana Nabi, kita lihat di sini Nabi menangis pada saat belum mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian diberi judul bab juga, bab orang yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka di antara perbuatan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan dengan sepakat ulama, adalah mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Juga diberi judul babak tentang ucapan guru kepada muridnya yang membaca Quran, tentang eh, seorang guru Quran kepada muridnya hasbuk. yang minta dia untuk cukup, cukup berhenti, berhenti sampai di sini saja bacanya, setor bacaannya, maka satu hal yang baik jika menyentuh Nabi mengatakan hasbuk. Minta dia untuk berhenti setor bacaannya sampai sini saja. Dan eh, hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim dan diberi judul bab oleh An Nawawi karena Sahih Muslim itu tidak ada judul babnya, eh, tidak ada judul bab dalam Sahih Muslim. Ya, cuma adanya kitab. Sedangkan bab itu dibuat oleh para ulama setelahnya dan di antara yang jadikan yang biasa jadikan rujukan adalah judul bab yang diberikan oleh An Nawawi. Diberi judul bab oleh An Nawawi bab tentang keutamaan mendengarkan Al Quran. Di antara keutamaannya adalah meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dijadikan dalil oleh uh, para ulama untuk mengatakan bid'ahnya tasdik, bid'ahnya ucapan sadaqallahul azim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkannya. Seandainya sadaqallahul azim itu adalah satu hal yang Nabi ajarkan, maka di sini Ibnu Mas'ud ya, perlu diajari. Ini adalah uh, waktu hajah, di sini adalah waktu dibutuhkan pengajaran untuk Ibnu Mas'ud tentang adab baca Quran, semisal menutup Quran dengan sotaqalul azim. Namun tidak, Nabi cuma mengatakan hasbuk. Maka ini menunjukkan bahasanya ucapan sotaqalul azim itu tidak Nabi ajarkan. Oleh karena itu banyak ulama menilai ucapannya adalah sebagai perbuatan yang hukumnya bid'ah. Diatkanlah dari dan yang lainnya dengan salah satu mereka dari Umar bin Khattab Sesungguhnya Umar bin Khattab kana punya kebiasaan berkata kepada Abu Musa al-As'ari, Zakirna Rabbana. wa Abu Musa, ingatkan kami kepada tua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Musa membaca Al-Quran di sisi Khalifah Umar bin Khattab. Dan riwayat dari salaf tentang masalah ini banyak sekali dan telah dikenal dan telah meninggal dunia sejumlah orang saleh disebabkan bacaan orang yang mereka sendiri memintanya agar membaca. Tolong bacakan Quran. Maka dibacakan. Setelah dibacakan, malah meninggal dunia. Dan orang yang terkenal dengan hal ini, pingsan kalau mendengar bacaan Al-Quran adalah Yazid bin Fudail bin Iyad. Anaknya Al-Fudail bin Iyad. Beliau terkenal uh, sebagai orang yang uh, tidak kuat kalau membaca Quran. Kalau mendengar bacaan Quran. Berulang kali pingsan kalau setiap kali mendengar bacaan Quran. Dengan baca Quran, pingsan. Dengan baca Quran, pingsan. Sampai-sampai ibunya khawatir dan berkata kepada ayahnya, berkata pada Fudul bin Iyad, ya, ya, jangan baca Quran keras-keras. Nah, nah, jangan baca Quran keras-keras. Saya khawatir terjadi apa-apa pada pada anak kita. Nah. Dan pada satu ketika Fudel bin itu merasa tidak ada siapa-siapa, dia baca Quran ah. dengan suara yang gak keras di rumah dia dia kira sepi tidak ada siapa-siapa dia baca Quran ah. ternyata ada anaknya dan dia uh, anaknya ini dengarkan uh, bacaan Quran bapaknya dan pingsan dan terus meninggal dunia meninggal, meninggal dunia karena mendengar bacaan Quran dari bapaknya sendiri Ya, kemudian paragraf berikutnya, hanya mungkin paragraf ini landasan orang yang mau ngaji baca Quran dulu ya. Waqat istaf istahab ba'dul ulama. Dan sebagian ulama menganjurkan ayat staftiha majelis e, majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membuka majelis yang majelis tersebut adalah majelis untuk membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menutup majelis pikro atikoriin dengan bacaannya orang yang membaca yang dia adalah Hasan Saud suaranya indah min minal Quran dalam dia baca ya, min minal Quran Quran yang uh, mungkin untuk dibaca ya se semaunya <coughs> eh, dari ayat-ayat Quran yang dibaca Cuma kemudian uh, eh, sepatutnya bagi seorang pembaca bihadal mawatin uh, untuk uh, sepatutnya bihadil mawatin di di tempat-tempat ini untuk membaca yang cocok dengan majelis dan yang sesuai dengan hendaklah dia ayat yang dia pilih hendaklah dia membaca ayat-ayat yang uh, berisi tentang rasa takut atau harapan Demikian ayat-ayat yang berisi nasihat dan membuat orang zuhud terhadap dunia dan memotivasi akhirat dan bersiap-siap untuk akhirat dan memendekkan angan-angan dan akhlak-akhlak mulia. Ya, maka mungkin ini yang jadi uh, landasan sebagian orang untuk mau pengajian, ya, maka diminta ada yang baca Quran dulu, ada gemawayu ilahi, itu mungkin berasal dari eh, landasannya adalah perkataan An Nawawi di sini, wakat istahaba ba'atul ulama. Sebagian ulama menganjurkan untuk membuka bahkan menutup. Namun kalau di sini membuka dan menutup. membuka dan menutup. Kalau di sini sebenarnya majelis hadis. Ya, pengajian yang membahas tentang masalah hadis. Maka dibuka dengan Quran, dan ditutup dengan Quran. Akan tapi istih, istihbab adalah hukum syar'i. Ya, kita katakan istihbab itu hukum syar'i. Hukum syar'i, ya namanya itu hukum syar'i. Ya harus ada dalil syar'inya. Jika tidak ada dalil syar'i syar eh, tentang hal tersebut, maka kita katakan ya apa dalilnya? Apa dalil untuk mengkhususkan awal pengajian dengan baca Quran terlebih dahulu. Dan jadi satu paket acara pengajian pokoknya ya bahkan perlu dicari-cari ya, disiapkan dan macam-macam yang lain bahkan sampai dengan paket dibayar dan telah kita bahas tentang hukum mendapatkan bayaran dan upah karena sekedar membaca Al-Quran. Maka istihbab adalah hukum syar'i dan hukum syar'i memerlukan dalil syar'i. Jika tidak ada dalil untuk mendukung hal tersebut, maka kita katakan ya, maka tidak benar mengkhususkan tempat-tempat tertentu untuk membaca Quran. Ya, permintaan agar meminta orang agar membaca Quran itu umum, mutlak di tempat manapun, di waktu kapanpun. Tidak boleh dikhususkan di kondisi-kondisi tertentu tanpa ada dalil. Siapa yang mengkhususkannya untuk kondisi-kondisi tertentu, maka dia berkewajiban untuk membawakan hujah dan dalil. Yang dikatakan oleh para ulama yang bisa kita pegang dalam masalah ini, boleh membuka majelis dengan baca Quran, eh, dengan catatan bahwasanya eh, pengajiannya adalah pengajian eh, pengajiannya adalah pengajian tafsir dan awalnya adalah Quran yang dibaca oleh si pembaca. Kita mau membaca, kita mau mengkaji tafsir surat Al-Fatihah. Maka kita minta salah seorang untuk yang dianggap suaranya mungkin bagus untuk membaca surat Al-Fatihah biar didengarkan yang lain. Ya, setelah itu baru pengajian tafsir Al-Fatihah dimulai. Maka jika demikian, jika bentuknya semacam ini, ini adalah cuma awalan <coughs> pelajaran tafsir, atau boleh jadi ini adalah pelajaran tafsir di kelas karena ada materi tafsir maka menjadi dimintalah salah seorang murid yang dianggap suaranya bagus untuk baca dan setelah itu baru dibahas maka kalau semacam ini maka bisa kita terima untuk untuk dibolehkan sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama semacam Muhammad bin Sulaiman rahimallahu taala. Adapun jika baca Al-Qur'an di awal pengajian atau di awal pelajaran itu dijadikan sebagai ritual. Dijadikan sebagai ritual. Nah ini yang kita pertanyakan apa dalilnya. Kemudian pasal berikutnya adalah tentang adab berhenti ketika membaca Al-Quran. Dimanakah adab berhenti untuk membaca Al-Quran ataukah mencari ain, mencari ruku, ya, ataukah tanda-tanda yang lain. Apakah bukan itu tolak ukurnya? Maka an Nawi mengatakan sepatutnya bagi seorang yang membaca Al-Quran jika dia memulai membaca Al-Quran dari tengah-tengah surat. Atau dia mau berhenti namun tidak di akhir surat. Maka kalau dia seorang itu mau membaca Al-Quran di tengah-tengah surat, ya, tidak di awal surat, tengah-tengah surat Ali Imran atau surat Al-Maidah atau surat Al-Baqarah, maka dari mana dia mulai? Maka adalah dia memulai dari awal kalam al-murtabit. Awal kalimat yang berhubungan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maka adalah dia mulai dari ayat pertama dengan tema yang baru yang berbeda dengan tema ayat-ayat sebelumnya. Jadi manakah tempat wakaf? Dan dalam yakif dia berhenti ala intihail kalam al-murtabit. Berhenti pada akhir ayat yang merupakan akhir dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan. Dengan kata lain, maka adalah berhenti ketika topik topik yang dibahas oleh beberapa ayat ini sudah selesai, kemudian mau ganti topik baru. Maka di akhir topik yang pertama berhenti. Itu kalau mau berhenti, kalau mau wakaf di situ, kalau mau nutup mushaf di situ. Sehingga besok kalau mau melanjutkan, maka apa? Mulai dengan mulai dengan tema yang baru. Maka berhenti di akhir tema dan memulai membaca Quran jika itu bukan awal surat maka dengan awal tema. Ini adab yang adab dalam membaca Al-Quran. Maka tidak terikat dengan ain, bahkan tidak terikat dengan juz. Boleh jadi ini sudah ain, akan tapi masih masih baru setengah topik. Selesaikan. Selesaikan, baru kemudian berhenti sampai topiknya selesai. Sehingga besok kalau mau baca lagi adalah meneruskan adalah memulai dengan topik yang baru. Anami mengatakan wala yataqayyad bil a'syar. Jangan membatasi diri dengan usur. Ini sepuluh juz. Walal ajza, jangan membatasi diri dengan juz. Oh ini sudah akhir juz, saya berhenti. Karena sudah akhir juz biar besok bacanya mulai awal juz. Tidak. Ini bukan sikap yang benar dalam baca Al-Quran. Namun, temukan akhir akhir topik, nah di situ berhenti. Sehingga mulai membaca Al-Quran adalah di awal topik yang baru. Dan tidak terikat dengan rubuk, tidak terikat dengan okaah, tidak terikat dengan ain atau ruko, tidak terikat dengan usur, tidak terikat dengan sumun, tidak terikat dengan khumus, tidak, bahkan tidak terikat dengan jus. Kenapa tidak boleh terikat dengan jus? Fa'innaha maka yang namanya jus terkadang ada di tengah-tengah kalimat-kalimat yang masih terkait satu dengan yang lain. Di tengah-tengah topik. Sebagian jus adalah letaknya di tengah-tengah topik. Contohnya, adalah juz yang ada dalam firman Allah wal musonatu minan nisa. Demikian juga juz di surat Yusuf wa ma ubari'un nafsi. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala uh, juz di surat An-Naml ma kana jawab qaumihi. Demikian juga juz di surat Al-Ahzab wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Demikian pula juz di surat Yasin. Wa ala qaumihi min ba'di. Demikian juga dalam firman Allah ilahi yuradu ilmu sa'at di surat Fusilat. Demikian juga di surat Al-Jasiyah. Namun ini bukan awal juz. Demikian juga di surat Jasiyah. Wabadalahum sayyatu ma'amiru. Demikian juga kita tepat berhenti pada ayat. Qala fama khutbukum ayuhal mursalun. Lalu apakah kabar kalian wahai para rasul? Surat ad Demikian pula yang ada di surat Demikian pula Ahzab. Quran itu juga ada bagian hizib. Dibagi dengan di samping juz, usur, uh, sumun, rubu. Maka juga ada hizib. Ada tulisan di sebagian mushaf. Hizib. Uh, sampai sini satu hizib. Maka demikian juga wakadzalikal ahzab. Jangan terikat dengan hizib. Dengan tulisan di pinggir mushaf yang mengatakan ini adalah hizib. Akhir hizib. Jangan terikat dengan hizab. Contoh hizab adalah di firman Allah akhir akhir hizab yang itu tidak tepat berhenti di sana. Baskurullah fi ayamin ma'dudat. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang bisa dihitung. Yang itu ada di surat Al-Baqarah ayat 203 yang merupakan awal hizab keempat. Bagaimana di footnote? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabiyukum bi khair min dzalikum." Katakanlah, maukah aku ceritakan pada kalian yang lebih baik dari hal itu? Di surat Ali Imran ayat 15 yang merupakan awal hizib ke-6. Maka jangan terikat dengan hizib, tidak terikat dengan jus, tidak terikat dengan rukuk, dengan ain, tidak terikat dengan sumun, tidak terikat dengan usul, tidak terikat dengan humus, tidak terikat dengan rubu, tidak terikat dengan sulus, dan tanda-tanda yang lainnya. Namun yang jadi patokan dalam wakaf adalah akhir topik. Nah, maka jadi ah, patokan adalah akhir topik. Bukan tanda-tanda yang tadi telah disebutkan. Maka di ayat-ayat ini dan ayat yang, yang semisal, seyukianya tidak memulai membaca Al-Quran dengannya. Jangan baca Quran dimulai dengan dari ayat-ayat tadi. Karena dianggap awal hizb atau awal juz. Juga jangan wakaf di sana. Jangan berhenti di sana. Jangan menutup mushaf, menghentikan, bacaan di sana. Kenapa? Karena kalimat tersebut masih bergandengan erat dengan ayat sebelumnya. Lu banyak orang sukanya berhenti di hizab, suka berhenti di ain, suka berhenti di jus, ini akhir jus. Banyak orang kayak gitu. Ya, gimana kalau ada orang beralasan dengan perbuatan orang? Maka telah dijawab oleh Nawawi Wala tartar bikasratil fa'ilin. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya. Perbuatan orang bukan dalil. Perbuatan orang bukan dalil. Meskipun banyak orang kalau baca Quran, wah oh, ini sudah akhir juz. Oh ini sudah sampai ain. Maka berhenti. Maka ini adalah perbuatan yang keliru dan jangan tertipu dengan banyaknya uh, al-fa'ilin, banyaknya orang yang melakukannya minal qura yang dilakukan oleh para pembaca Al-Quran yang mereka mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan adab ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau memikirkan makna-makna ini. Nggak mau memikirkan makna ayatnya. Di tengah-tengah cerita, di tengah-tengah topik tiba-tiba berhenti. Dan adalah kita yang tasil mengikuti apa yang diatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah, itu Imam Hakim, dengan sanannya dari seorang Said Al-Jalil Al-Fudail bin Iyad, radhiallahu anhu. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, La tastawhis tuqal huda likilati ahliha, wala tartaran nabi kasrtil halikin. Jangan kalian merasa kesepian, meniti jalan petunjuk, karena sedikitnya orang yang melakukannya dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang binasa terjumus ke dalamnya. Terjumus atau menyimpang dari jalan kebenaran dan terjumus dalam jalan kekeliruan dan kesesatan. Maka yang paling afdal, apalagi untuk orang yang bingung, itu adalah berhenti di akhir surat. Maka yang paling afdal, terutama bagi orang yang bingung, dan bahasa Arabnya pas-pasan, Nah itu yang paling afdal adalah berhenti di akhir surat. Itu jika bingung ini sudah satu tema apakah? Belum. Nah, ini apa maknanya? Apa maksudnya? Apa harus ngecek terjemah? Kalau nah, diterjemah sudah ada pembagian tema-tema. Kalau diterjemah tepat itu sudah ada pembagian tema-tema. Tema baru nanti akan ada judul baru di kolom terjemah. Ini apa kisah Musa? Nah, terus nanti oh, kisah Hud Nah, nanti ada, ada judul baru. Nah, itu artinya tema baru. Nah, berhenti di situ. Berhenti di akhir ayat. Nah, akhir ayat yang merupakan satu topik. Kisah Musa misalnya. Maka akhir ayat kisah Musa di situ berhenti. Sehingga besok, besok mau baca atau nanti mau baca lagi ketika topik baru kisah Hud misalnya. Dan nah, kalau orang yang Eh, bahasa Arabnya pas-pasan, adab ini sulit, sulit dan akan sering dilanggar. Eh, karena kalau kalau mau ya kalau mau ini ya harus harus ngecek terjemah. Oh, ini temanya sampai mana ini? Ayat yang saya baca ini uh, berhentinya di mana? Harus membaca Quran sambil bawa dua, ada bawa musab sama bawa terjemah. Ketika mau uh, <laughs> kita mau membaca, oh, dilihat, oh temanya nanti berhenti di sini. Repot. Ya kalau nggak mau repot, ya udah berhentinya di akhir surat. Ah, cari akhir suratnya. Kok betulan pas baca Al-Baqarah ya di akhir surat Al-Baqarah. Oleh hadal makna. Ya. Maka karena makna ini maka para ulama mengatakan kalau orang itu membaca surat yang pendek namun utuh itu lebih baik daripada membaca sebagian surat yang panjang sekedar ukuran surat yang pendek. Kenapa? Karena kalau orang itu cuma baca, apa alasannya? Kenapa dikatakan afdal? Apa dalilnya? Fa'innahu karena fa'nya fak fa sababiyah. Karena boleh jadi dia tidak tahu, tidak mengetahui al-irtibat kaitan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Ini tidak diketahui oleh sebagian orang dan sebagian kondisi. Ya, karena sebagian orang, terutama orang-orang awam, tidak tahu ini masih satu topik ataukah sudah beda topik mereka tidak tidak bisa berhenti dengan tepat. Oleh karena itu maka para ulama mengatakan ya, orang itu e, baca Quran, ya, dia baca Quran, duduk baca Quran, dia baca Quran surat yang pendek namun sampai selesai surat lebih baik daripada dia baca beberapa ayat di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Imran atau di surat Al-Maidah namun kemudian berhentinya asal-asalan. Lebih afdal baca juz amma orang ingin tadarus, orang ingin baca Quran, ya, karena punya waktu longgar. Hanya dia, ini cuma waktunya cuma longgar sedikit. Dia nggak punya waktu banyak untuk baca. Maka lebih afdal kata ulama, kata para ulama, dia ambil surat pendek, jadi dia baca selesai. Dia, ya, dia ambil surat Al-Hujurat atau surat yang lain, dan selesai. Daripada dia, karena cuma waktunya cuma yang singkat, yang terbatas, hanya dia baca tengah-tengah surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran, non berhentinya asal-asalan, mulainya asal-asalan. Lebih baik dia baca bagian-bagian belakang dari mushaf yang surat-suratnya pendek atau hujurat atau yang lain. Nah, dan dia akhir surat berhenti. Dia cuma punya waktu misalnya dia tidak mungkin menyelesaikan surat misalnya surat Al-Baqarah ya, karena dia cuma punya waktu untuk baca Quran 10 menit misalnya ini sambil nunggu apa dia cuma punya waktu 10 menit sudah maka dia baca, maka adalah yang yang dibaca lebih afdal adalah baca surat-surat ya belakang-belakang, namun bisa utuh sampai satu surat. Daripada baca sepotong beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, Ali Imran atau yang lain, namun mulainya baca keliru, akhir baca juga keliru, keliru depan, keliru belakang. di Dilihatkan oleh Ibn Abi Dawud dengan sananya dari Abdullah bin Huzail, seorang tabi'in yang terkenal. dan mengatakan mereka, mereka ini boleh jadi sahabat, boleh jadi para tabi'in. Ada dua kemungkinan. Mereka membenci jika orang itu membaca sebagian ayat, meninggalkan sebagian yang lain. Maksudnya yang masih terkait. Maka para sahabat atau para tabi'in membenci orang baca Quran membaca sebagian ayat, meninggalkan sebagian ayat yang lain yang masih terkait.